Sebuah kondisi yang pasti dan harus dilalui oleh seseorang yang muslim yang mukmin yang istiqamah di atas keislamannya Rasulullah sallallahu wasallam benar bersabda bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba' Kata beliau Islam ini mulai muncul dalam keadaan asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana semula maka tuba bagi orang-orang yang asing tadi disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu indal Imam Ahmad ditanyakan oleh para sahabat manil ghuraba siapakah orang-orang yang asing itu? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda an-nuzza'u minal qabail yaitu orang-orang yang diasingkan di kabilah-kabilahnya masing-masing. Disebutkan dalam lafaz yang lain Al-ghuraba alladzina yuslihuna idza fasadan nas Orang-orang yang asyik adalah orang-orang yang soleh Ketika umat manusia rusak Orang-orang yang muslih Yang mengadakan perbaikan-perbaikan ketika orang lain merusak Disebutkan dalam riwayat yang lain Indah Tirmidhi Dengan lafad Tuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati al-ghuraba tuba bagi orang-orang yang asing yaitu orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang telah dirusak oleh umat manusia dari sunnah-sunnahku. Ikhwanuddin azakumullah dalam riwayat-riwayat yang dibacakan ini terdapat penjelasan yang begitu gamblang, begitu luas, begitu rinci, detail tentang kondisi Islam wal muslimin. Di awal-awal Islam, terutama di akhir-akhir Islam. Sebuah kondisi di mana seorang muslim harus siap menghadapi masa-masa pengasingan dijelaskan masa-masanya, dijelaskan sifat-sifat orang-orang yang terasing, dijelaskan pula anjuran untuk menjadi orang yang asing dan pahala-pahala baginya. Disebutkan oleh para ulama masa-masa pengasingan ada dua macam. Yang pertama disebut dengan ghurbatul mutlaqah Masa-masa pengasingan yang mutlak Ini nanti di akhir zaman Mereka menyebutkan akan terjadi setelah keluarnya Dajjal dan turunnya nabi allah Isa alaihissalatu wassalam ke muka bumi. Dan lebih terasa lagi ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang lembut, selembut sutra suwangi misik yang akan mewafatkan siapa saja yang di dalam hatinya ada sebiji iman barakallahu fik. Ini ghurbatun mutlaqah, mutlak di akhir zaman nanti. Belum wujud, belum terjadi di zaman sekarang ini. Nanti di akhir zaman tanda-tanda kiamat semakin dekat. Dan yang kedua ialah ghurbatul muqayyadah. Masa-masa pengasingan yang terikat dengan sesuatu. Mungkin di zaman terikat dengan suatu zaman. Di zaman ini asing. Di zaman yang berikutnya tidak asing. Atau sebuah tempat. Di tempat ini Islam asing, muslimin asing, sunnah asing. Tempat yang lain tidak. Ada terkait dengan sebuah syariah, sebuah amal-amal sunnah. Amal yang ini tidak masyhur di kalangan kaum muslimin, dianggap asing di kalangan kaum muslimin. Amal-amal yang lainnya masyhur. Itu namanya ghurbatun muqayyadah. Dan inilah yang dimaksudkan di dalam hadis-hadis tadi. Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a. Tidak ada ghurbatun mutlaqa illa fi akhir zaman. Tidak ada pengasingan-pengasingan yang mutlak melainkan di akhir zaman nanti. Selama masih ada Taifah Al-Mansurah maka akan eh, maka akan terus ada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bada al-islamu ghariba. Islam itu muncul dalam keadaan asing. Maknanya jelas. Di awal-awal Islam, ketika Nabi kita Muhammad alaihi Wasallam mulai menyampaikan wahyu ilahi kepada masyarakatnya yang musyrikin kala itu, maka orang-orang yang masuk Islam kala itu gharibun fi qaumihi, aneh di tengah-tengah kaumnya. Gharibun fi qabilatihi, aneh pada kabilahnya gharibun fi ashiratihi aneh di tengah-tengah keluarganya dikarenakan yang lain musyrikin sementara dia muwahhid muslim beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di awal-awal Islam dahulu ada yahudiyah ada nasraniyah ada majusiyah ada berbagai macam eh, kemusyrikan-kemusyrikan yang ada wathaniyah musyrikin hanya sedikit saja orang-orang yang masih di atas milah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sehingga kala itu ketika ada orang yang baru masuk Islam maka dia akan asing di tengah-tengah kaumnya mengalami penyiksaan, penderitaan dan segala macamnya yang ma'ruf dalam sejarah barakallahu Kemudian setelah itu Eh, Islam semakin lama semakin jaya, semakin tersebar, semakin dipahami sampai kemudian Islam menguasai jazirah Arab pada peristiwa Fathu Mekah yang tadinya asing menjadi menang, menjadi masyhur, nampak di kalangan kaum muslimin yang asing sebaliknya kesyirikan, kekufuran, kafirin, musyrikin, ahli kitab, wahai. Barakallahu Sehingga di awal-awal Islam dikatakan asyik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi menyatakan lagi wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam itu akan kembali asing sebagaimana semula. Sebagaimana semula itu pasca Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Dengan munculnya berbagai macam syahwat dan syubhat asingnya bukan hanya di tengah-tengah orang-orang kafir bahkan asingnya itu di tengah-tengah muslimin itu sendiri dan keterasingan ini barakallahu fikum meliputi semua aspek kehidupan Islam asing secara akidahnya di tengah-tengah muslimin yang rusak akidahnya asing dalam perkara manhajnya metodologi dalam beragamanya di tengah-tengah muslimin yang menyimpang manhajnya rusak dalam perkara apa asing dalam perkara ibadahnya di tengah-tengah muslimin yang penuh dengan berbagai macam bid'ah bid'ah pada pada pada uh, ibadahnya bahkan terkait dengan masalah makan, masalah minum, masalah pakaian, masalah perniagaan, masalah adat, pernikahan dan semua hal asing di tengah-tengah masyarakat yang betul-betul tidak mengenal bimbingan Islam dalam poin-poin tadi. Makan dan minum. Islam menganjurkan yang halal. Sementara muslimin tak peduli mana yang halal, mana yang haram. Dalam perkara pernikahan, prosesnya, dan segala macamnya. Banyak dipenuhi dengan kemukaran-kemukaran dan yang lain-lainnya. Hatta perniagaan. Banyak dipenuhi dengan riba, tipe menipu, dan segala macamnya yang membuat bimbingan Islam dan kaum muslimin menjadi asing ketika itu. Wa sayaudu Itu sudah dirasakan oleh para ulama una barakallahu fikum di masa-masa mereka masih hidup. Di era-era keemasan Islam wal muslimin mereka sudah merasakan bagaimana asingnya Islam sunnah disebutkan di dalam sebuah asar dinukil dari al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu taala sosok imam ahli hadis pada masanya pada masa beliau masih hidup Beliau pernah menyatakan idza balaghaka an rajulin bil masyriq sahibu sunnah wa akhar fil maghrib sahibu sunnah fab'ath ilayhima bis salam wad'u lahumā ma aqall ahli sunnah wal jamaah Beliau mengatakan kalau sampai kepada kamu berita tentang seseorang di wilayah timur dia seorang sahibu sunnah di wilayah barat seorang sahibu sunnah maka kirim salam untuk mereka berdua, doakan kebaikan untuk mereka berdua. Alangkah sedikitnya ahlus sunnah ini. Pada masa Sufyan Al-Thawri Apalagi di zaman sekarang ini barakallahu fikum. Beliau juga mengatakan istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Hendalah kalian memberikan wasiat kebaikan kepada ahlu sunnah Sebab mereka orang-orang yang asing Di masa beliau Apalagi di masa kita sekarang ini Barakallahu fikum Syahwat di mana-mana Syubuhat di mana-mana Bahkan kita mengalami sebuah kondisi Barakallahu fikum tidak hanya asing Di tengah-tengah orang kafir Tidak hanya asing Di kalangan kaum muslimin Bahkan juga asing di tengah-tengah orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah mengaku sebagai salafiyin padahal dia menggembosi manhaj salaf barakallahu fi ini makna wasayaudu ghariba asing kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menyebutkan ciri-ciri sifat-sifat orang-orang yang asing tadi Beliau mengatakan dalam riwayat yang lain an-nuzza'u minal qabail. Orang-orang yang diasingkan di kabilah-kabilahnya. Diasingkan di tengah-tengah keluarganya. Diasingkan di tengah-tengah familinya. An-nuzza' minal qabail. Disebutkan dalam riwayat yang lain adalah orang-orang yang saleh di antara umat manusia yang rusak. Lafat yang lain orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dirusak oleh umat manusia. Sehingga ada tiga sifat yang disebutkan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam dalam beberapa riwayat yang ada ini. Yang pertama an-nuzza' minal qabail, diasingkannya kabilahnya. Yang kedua alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Orang-orang yang saleh yang bertakwa kepada Allah Azza wa di dikala umat manusia rusak. Dan yang ketiga, alladzina yuslihuna ma afsanas dan orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah Rasul yang dirusak oleh orang lain. Maka asingnya dia bukan karena syahwatnya, bukan karena syubhat yang menimpa dia. Dia asing bukan dikarenakan penyimpangan akidah, bukan karena penyimpangan manhaj, bukan karena ritual ibadah yang bid'ah, bukan karena akhlak yang rusak, bukan yang lain-lainnya. Asing justru dikarenakan kesolehannya, keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla asing dikarenakan dia memperbaiki sunnah-sunnah Rasul yang dirusak oleh umat manusia muslimin di tempatnya. Itulah yang namanya asing. Sehingga dikatakan salihun bainal fusak Gharib di sini adalah orang yang saleh di tengah orang-orang yang fasik. Sunni bainal hizbiyyin. Saleh di atas sunnah di antara hizbiyyin. Barakallahu fikum. Muwahhidun bainal musyrikin. Ahli tauhid, muwahhid di tengah-tengah kaum musyrikin. Barakallahu fikum. Sehingga keterasingan dia betul-betul mulia. Maka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam pun menghasung kita menganjurkan kita, menyemangati kita untuk gabung gabung bersama dengan yang asing-asing tadi. Beliau mengatakan fatuba lil huruba. Maka tuba bagi orang-orang yang asing tadi. Tuba dimaknakan sebagian ulama syajaratun fil jannah sebuah pohon di surga. Sehingga maknanya surga, surga bagi yang asing tadi itu. Dia akan mendapatkan sebuah pohon yang mulia di surga nanti. Masuk surga dan dapat fadilah-fadilah surga. Jaminan. Ada lagi yang memaknakan bahwasanya Tuba adalah ismun min asma'il jannah. Satu nama dari nama-nama surga. Sehingga jelas. Surga Tuba bagi yang asing tadi. Jaminan surga. Adalah lagi yang mengatakan bahwasanya tuba adalah tayyibah. kalimat tayyibah. Kalimat-kalimat yang baik, perkara-perkara yang baik. Dengan mana yang ini Evan berarti dia akan mendapatkan tayyibah, perkara-perkara yang baik, urusan dunianya, agamanya, akhiratnya. Tayyibah hayatuh akan mendapatkan kebaikan-kebaikan pada kehidupannya, hayatan tayyibah Hidup yang indah, yang tenang, yang damai, yang tenteram, yang bahagia. Tayyibatun dinuh. Akan baik pula agamanya dia. Di atas sunnah, taufik, hidayah, selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan tuba akhiratuh. Tayyibatun akhiratuh. Baik pula akhiratnya dengan surganya Allah Azza wa Luar biasa. Itu keutamaan yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Maka fatuba lil ghuraba. Beruntunglah bagi orang-orang yang asing tadi barakallahu fikum. Di sini ikhwan fillah azakumullah ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin ketika mengalami masa-masa ghurbatul islami wa sunnah seperti sekarang ini ikhwan yang pertama ialah as-sabr sabar Sabar di sini mengandung makna ketegaran. Tegar, teguh, sabar, istiqamah di atas Islam sunnah. Sedikit pun jangan sampai goncang. Barakallahu fikum. Sabar. Jangan sampai dia meninggalkan akidahnya atau manhajnya atau agamanya. As-sabr. Dan ini akan menjadi pahala besar bagi dirinya. Ketika masa-masa keasingan tadi barakallahu fikum dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebuah hari sebuah masa di mana orang-orang yang beramal soleh ketika itu diumpamakan seperti orang yang menggambar api dapat pahala yang begitu besar Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّابِرُ فِيهِنَّ مِثْلَ قَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ Kata Rasulullah SAW, di belakang hari nanti. Di akhir zaman nanti. Akan ada hari-hari. di mana orang yang sabar di atas sunnah pada hari-hari itu diumpamakan seperti yang menggambar api panas sulit penuh pengorbanan dan perjuangan dan orang yang mengamalkan sunnah ketika itu mendapatkan pahala 50 orang laki-laki yang beramal sebagaimana amal kalian dari para sahabat belum mengatakan minna wa minhum ya Rasulullah 50 dari kami sahabat atau dari mereka ya Rasulullah qala bal minkum bahkan dari kalian Orang yang beramal ketika itu ya ikhwan dapat pahala seperti amalnya 50 orang sahabat. Tak terhingga ya. Satu sahabat saja luar biasa. 50 sahabat. Barakallahu fikum. Sehingga yang pertama dihasung untuk sabar. Istiqamah di atas sunnah. Dikarenakan pahalanya begitu besar, godaan juga begitu besar sabar dalam menghadapi segala sesuatunya barakallahu fikum. Sampai diriwayatkan e, dari Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala Man ahabba ayyakuna minal ghuraba falyasbir nafsahu ala ahlihi wa qarabatihi wa qaumihi. Barang siapa yang ingin masuk dalam kerangka orang-orang yang asing hendaklah dia sabar falyasbir ala jafai ahli afwan hendaknya dia sabar menghadapi kekakuan kekakuan kekasaran kekasaran perilaku yang ditunjukkan oleh keluarganya sendiri familinya sendiri kabilanya sendiri kaumnya sendiri diberlakukan seperti orang yang terkucilkan di tengah-tengah keluarganya karena kesolehannya dikarenakan ketakwaannya di tengah-tengah famili-famili yang lain yang jahil yang tidak paham dengan sunnah Rasulullah SAW. Sabar ya. Tegar di masa pengasingan, istiqomah di masa pengasingan. Yang kedua ialah barakallahu fikum selalu mewujudkan prinsip at-tawasi bil haq wa tawasi bil sabr. Saling berwasiat dengan kebaikan, saling menasihati, saling menguatkan. Seperti yang dikatakan tadi, oleh Sufyan Thawri rahimahullahu taala istausu bi ahli sunnati khaira fa innahumul ghuraba hendalah kalian saling berwasiat dengan ahli sunnah dengan kebaikan-kebaikan mereka adalah orang yang asing saling menguatkan saling uh, menegarkan saling tawasi bil hak tawasi bil sabar supaya selamat dari penyimpangan yang ada dan sabar di atas sunnah barakallahu fikum yang berikutnya adalah melakukan atau menumbuhkan hubungan yang baik, ukhuwah Islamiyah yang bagus, punya connect dengan yang lain-lainnya dari kalangan orang-orang asing di atas sunnah tadi. Menyampaikan salam kepada mereka, majelis dengan mereka, menziarahi mereka, barakallahu fikum, ta'awun dakwah dengan mereka. Nah, ini katakan dari Sufyan Tsauri rahimahullahu taala para Belum belum mengatakan kalau sampai kepada engkau berita di wilayah timur sana ada seorang sunni, di barat sana ada seorang sunni, di utara sana saya tambah, dari saya ini di utara sana ada seorang sunni, ha? Eh, selatan sana ada seorang sunni, dimanapun mereka berada sampaikan salam untuk mereka semua, doakan kebaikan untuk mereka semua dikarenakan mereka adalah orang yang asing. Sehingga salian tawasi bil hak tawasi bil ada atatarabut keterikatan antara kaum muslimin yang di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Maka ikhwan bin anzakumullah ringkas daripada pembahasan singkat pagi hari ini adalah kita sebagai seorang muslim dituntut tidak hanya semata-mata Islam tidak semata-mata muslim tetapi dituntut untuk menjadi seorang muslim yang di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam betul-betul membenarkan mensohehkan keislaman kita akidah manhaj ibadah dakwah akhlak adab urusan dunia urusan agama semuanya dibenarkan disohehkan dengan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang kedua sebagai orang yang muslim di atas sunnah harus siap-siap menjadi orang yang asing. Siap ya Dikarenakan masih muqayyada Mungkin di Pekalongan Masya Allah belum asing. Banyak ikhwah Alhamdulillah, banyak halakah Alhamdulillah, banyak kajian Alhamdulillah. Nggak nggak nggak merasakan keterasingan. Tapi mungkin di suatu saat nanti atau sebuah tempat nanti mengalami yang namanya hurbah keterasingan. Seorang diri di sebuah desa, sak kecamatan, sak desa, sak kecamatan, sak kabupaten, sak provinsi, seorang diri, satu dua orang nggak banyak, nggak banyak orang yang di atas sunnah harus siap. Kesiapannya adalah dia harus tetap di atas sunnah, istiqomah di atas sunnah, jangan sampai goyah akidahnya, manhajnya, Jangan sampai dia lepaskan itu semua dikarenakan tidak kuat menghadapi gangguan-gangguan yang ada. Isi Istiqomah di atasnya para keluarga itu. Sehingga terus berpegangan demikian sampai akhir hayat kita dengan harapan husnul khatimah mendapatkan pahala yang dijanjikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tuba lil ghuraba. Perbaiki iman, perbaiki takwa, perbaiki amal saleh di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Perbaiki akidah, dan segala macamnya di tengah-tengah yang rusak dan upayakan sekuat tenaga menjadi muslihin memperbaiki kondisi masyarakat yang rusak dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dengan dakwah yang benar di atas bimbingan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah azza wajalla memberikan taufiknya kepada kita semua dan memasukkan kita termasuk golongan orang-orang yang huruba asing di atas sunnah asing di atas manhaj salaf dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan anugerah kepada kita istiqamah di atasnya, sabar di atasnya sampai akhir hayat nanti sehingga meraih tuba yang dijanjikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam.